Lalu bagaimana kalau kita ingin mengembalikan masalah nikmat ini? Kita harus kembali melihat masalah yang sesungguhnya terjadi. Masalah yang sesungguhnya harus kita benahi. Sekarang kalau kita ingin melihat sebuah pohon emas, kita melihat batangnya sudah tidak bisa lihat, daunnya sudah tidak bisa kita lihat, apalagi buahnya, apalagi bunganya, dan kita ingin meraihnya kembali apa yang harus kita alami. Apa yang harus kita rasakan? Kita pasti menjadi apa yang harus kita sisa yang sangat penting untuk kita bagaimana hidupkan kita. Yaitu apa? Akan. Hari ini kita menyaksikan sebenarnya kalau mau jujur umat Islam ini di sana sini sudah kebingungan, sudah kebingungan tidak ada politiknya lebih lebih parah lagi. Bahkan kebingungan ini sudah melanda orang-orang yang membawa agama. Mulai kebingungan bagaimana kita hidup. Umat ini kita didik siapa? malam, kita ajarkan, kita bawa Quran, kita sampaikan hadis Nabi. Tadi ditawarkan berdua siapa yang menjadi imam? Berapa yang Itu pun kan sudah ditawari dengan gaji satu juta setengah. Bagaimana kalau tidak ditawari dengan gaji? Padahal kita tiap saat ngomong agama Islam agama iman ditawari juga. Di mana kekuatan agama ini? Cuma di buku kita tulis Islam adalah agama yang sempurna. Anak-anak kita kita didik seperti itu. Buktinya ditawarin, nah ibadah, kami dulu kita yang orang tuanya, generasinya itu ada imam di sana terlantar masjidnya. Bagaimana? Kaget saja tidak. Ini ini menunjukkan keadaan yang sekarang di Timur. Keadaan yang sekarang ini Gambaran ini hampir-hampir kita teringat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walakin aku bertaun buta is Nabi SAW mengatakan Yusifu antada alaikumul umam Kama tada al-aklaku ila qasnatiha Hampir-hampir bangsa-bangsa Orang-orang yang tidak beriman Menghubungi kalian Seperti orang-orang lapar Menghubungi Seperti orang Jadi orang Islam Umat terbasar dinyatakan una dia ini Nabi menjawab, "La badantum yauma idzin katsir." Bahkan hari itu kalian banyak. Itu tadi dia. Jadi dia memang. Ajam tidak ubahnya seperti busanya air di aliran air. Apa persoalan? kita tidak terbiasa apa tadi ulama kita tidak membiasakan diri mengenal Allah dengan ayat-ayat kita tidak biasa banyak mengenal Allah dengan petunjuknya di dalam Quran dan Sunnah kita tidak biasa kulino mengenal Allah dengan nama-namanya kita tidak biasa dengan suami, enaknya punya lebih banyak, enaknya punya jabatan, enaknya punya mobil, enaknya semua kesenangan-kesenangan dunia kita biasakan. Hari-hari kita mengenal, ya kan kita mengenal, menonton, mengalami, memahami, dan terus kita cerna sampai pada sebuah kesimpulan hidup kalau tidak punya duit sesat. ولا Inilah orang yang dia dia punya amal kebaikan dia Maka sebagaimana mukadimah yang kita sudah dinasihatkan oleh beliau di dalam kitab ini kita akan lanjutkan kembali apa yang disampaikan dalam mukadimah beliau saya Abdul Setelah beliau menjelaskan tentang pembicaraan masalah ini, kemudian beliau menunjukkan Apakah benar pembicaraan masalah hati ini dulu masalah pokoknya agama dan pokok kita sholat itu gangguan meninggalkan sholat atau tidak khusyuk pada sholat? Tidak khusyuk pada sholat. Bukan gangguan dalam sholat. Tidak khusyuk pada sholat. Nanti kalau dalam sholatnya sudah tidak khusyuk, tidak ada raga, tidak ada kenikmatan, tidak ada kebahagiaan, bosan dia sholat, barulah setan ngajak dia. Ya sudah, nggak dan urusan khusyuk di sholat itu yang paling mendasar. Urusan dohir atau urusan hati. Urusan dohir atau urusan hati. Urusan bagaimana ketika kita sholat dan kita haji. Mana di antara dalil yang menunjukkan masalah ini? Dalil yang menunjukkan masalah ini dibawakan oleh sesat dalam mengawal dalam kitab terbiak dalam Idza qama ahadukum kita shalah pada yabsuq ibada wajhi. Walakin an yasarihi wa khawfi. Kalau salah seorang di antara kalian berdiri Di dunia kita melihat Allah dengan apa? Ini sekarang kita tanya jawab. Dengan apa kita melihat Allah di dunia? Hah? Di dunia. Kita melihat Allah di dunia dengan dengan ilmu, dengan pernah oleh kebanyakan orang-orang sufi apa? Kul ma'al ma'ila makhluk. Jadilah kamu bersama Allah tidak ada makhluk. Yang ada semuanya ini adalah Allah. Maknanya bukan zat Allah dia. Semua yang ada ini adalah perbuatan Allah. Allah mentakdirkan bulan miskin, Allah mentakdirkan bulan kena musibah, Allah mentakdirkan bulan soalnya Allah. Melihat apa? Perbuatan Allah. Mana dalilnya? Dalilnya Supaya mana? Belajar dalam tujuh مصيبة مسارة يقولون ربنا الناس هم يتكلمون وكلما عظم المطلوب وشرفا تقوى الأوارد والموارد دونه هذه سنة الله في الخلق maka beliau menjelaskan tak kalah bukan tidak. Allah membukakan surga bagi setiap makhluk yang bukan. Kalau seluruhnya ini makhluknya di dunia ya, mendapatkan surganya Allah agar dari akhirat masuk surga. Kita ketika berdoa, apa doa kita yang paling terkenal? Rabbana atina di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau kita ditanya, antum ditanya, hidup hasanah di akhirat cinta Allah taat beribadah kepada Allah itulah surga di dunia mencintai Allah yang layak jalan kaki, dikejar musuhnya pakai senjata lengkap, musuhnya Allah Persoalannya bukan Allah tidak akan menjanjikan kebaikan pada kita, enggak. Kita ini dicintai oleh Allah. Nah, orang yang dicintai oleh Allah, dia pun mencintai Allah. Dari mana dia mencintai Allah? Di antara dia mencintai Allah ditunjukkan di dalam dalil mengikuti Nabi tidak mau ikut Nabi betul seluruh kehidupan kita mau ikut Nabi enggak? Ibadah kita, sholat kita, kita sebagai istri mau ikuti petunjuk Nabi enggak? Kita sebagai suami mau ikuti petunjuknya Nabi enggak? Kita sebagai own sabar. Ya kan? Sabar itu maksudnya sih. Sabar itu menahan diri kuat. Karena cintanya kepada istrinya disuruh mikul air buat tolong saya diambilkan lagi. dari bisa sendiri kok ini saya dibantu nyuci sudah nggak perlu saya bantu saya saja yang nyuci considerar que já berarti saya dikuci oleh Allah ditakdirkan ustaznya perasaan hidup kalau dia tahu masya Allah Allah takdirkan ujian eh, Allah beri kebaikan berhenti selesai makan cuma satu piring, siangnya belum tahu ada apa sorenya yang dimakan belum tahu ada. enggak. Bisa kali-kali ngomong, Hasbi Allah lagi malam ini Bisa ya mungkin. Sudah pernah ada yang terjadi? Jadi pagi-pagi mestinya cuma satu piring nasi, siangnya belum tahu ada, sorenya juga belum tahu ada kemudian anaknya masih ada yang kurang, kemudian dia pergi kerja, pas Allah balik malam wakil. Ada yang sudah berani begitu? Mungkin hampir-hampir kita belum pernah berpikir sampai sana. Apa yang berpikir? cuma satu piring tidak cukup. Tangganya tutup. Orang bilang, anak saya keluarga saya tolong dipinjami dulu lah. kan saya akan dapat duit ya, Sudah, itu sudah menunjukkan. Bukan begitu kan kita membiarkan terlantar ya udah orang membuka kita kerja. Berangkat kerja kemudian berdoa ya Allah keluarga kita kita saya akan ya kita sudah bingung istrinya juga sudah bingung anaknya juga sudah bingung ini jawab masa para ini istrinya juga bingung gimana anak kita belajar makanya kalau menikah itu siap-siap saya mau mau dan itu menunjukkan aina qalbu di mana hatimu di dalam kalau dulu para salafus bersoleh, mereka keluar kerja, ya Allah tunjukkan rezeki yang halal. Suaminya berada kerja, istrinya bilang saya masih bisa lapar. Kenapa? Karena punya kalap, punya hati yang baru kepada Allah Subhanahu Ini apa? Apa sebenarnya kita ini Berapa? Karena masalah ini apalagi sudah datang musuh. Oh kita ini suruh taat beribadah, dia belum pernah tidak pernah makan. Pernah nggak ya nggak pernah makan? Ada yang pernah Tidak pernah makan Itu mau berangkat ngaji saja. Oh, kalau kok ngaji terus kok. Nanti kalau jadian saya dengan pulang nggak dapat gimana terus? Ada dari dulu nggak pernah makan. Tapi untuk mengurus agama itu baru mau melangkah ya. Nanti saya ini kalau saya ngaji terus bagaimana bagaimana di rumah itu masih banyak apa ini kepada di mana masalah? Maka tadi dijabarkan bagaimana masalah. Seberapa orang yang mulai itu, maka kemudian disebutkan oleh beliau, hal al-yaqtazibul abdi syai'an asfar Apakah masani yardur. Wahai Allah, sesungguhnya menimpa pada sesuatu yang menyenangkan. Tidak tidak apa kemudian dia mengatakan wa anta arhamur rahimin dan engkau adalah yang maha pengasih Itu Nabi Adam. Tidak langsung ya Allah sudah cukup lama aku ini sakit. Buat saya dikunci seperti Nabi Sulaiman aja. Jadi raja kaya mestinya seratus Maksud saya jadi nabi dipuji dengan saya ini. Itu karena hati orang kepada apa yang diberikan pada dia Nabi Ayub dengan apa yang diberikan pada Nabi Sulaiman di hadapan para dia itu sama. Itu adalah kasih sayang Allah kepada para kekasihnya. Itu karena orang menerima. Diterima dan dengan dikasih dia bagi mereka sama. Ini adalah ujian Allah bagi para Por terakhir? Belajar mengenal Allah? 13 tahun. Dan itu dia jalani di dalam dunia. Mereka mengumpulkan antara ilmu di Tauhid dengan al-amal Tauhid Dia buktinya. Dia buktinya. Ketika Rasulullah SAW mendapat titiknya yang besar di dalam dakwah beliau di Mekah. Pengikut sahabat pengikut Nabi, para kebanyakan orang-orang yang hidupnya sengsara atau orang yang hidupnya lapang. Orang-orang miskin atau orang kaya? Orang miskin. Datang kepada Rasulullah Nabi ada di kata. Apa yang dikatakan mereka? Ya Rasulullah, kita sudah tidak kuat. Ya. Kita sudah tidak kuat. Kita menjalani usia berat kita dipenjara, dicaci dipukuli, diadakan keluarga kita dibunuh karena masalah apa? Masalah beriman kepada Kita sudah benar. Apa jawaban Nabi mendidik mereka? Hah? Apa jawaban Nabi? Diselesaikan ekonominya, dibuatkan benteng yang tidak dimusuhi oleh orang musyrik. Ya, apa jawaban Nabi? Apakah kamu tidak bisa salah? orang-orang sebelum kalian digergaji api. Orang-orang sebelum kalian hidup-hidup dimasukkan di dalam. Apa kamu tidak Ini untuk mendidik sahabat untuk menjadi orang yang bertauhid secara nyata. Yang kamu cari itu apa? Yang kamu cari itu ridho Allah, mencintai Allah, atau yang kamu cari itu selesai urusan hidupmu. Tidak ada lagi masalah. Nabi memberikan solusi, masalahnya diselesaikan, atau disuruh hatinya punya kesabaran dengan apa yang terjadi, apa yang dia kerjakan. Disuruh hatinya besar mengenal Allah. Itu ajarannya yang bukan Tahu itu nyata. Ketika Nabi mengatakan apa kamu tidak bisa sabar, maksudnya berarti ini pujian Allah. Kan begitu kan? Walaupun akhirnya kamu dipenuhi orang musyrik, Gak ada kamu dilempar orang neraka musyrik. Ini adalah ujian Allah. Maka kamu harus bersabar dengan Allah yang kamu cintai, yang menguji kamu seperti itu. Kan begitu bahasanya makna. Itu yang dipahami. Itu namanya pelajaran tauhid. Yang sesungguhnya Makanya sahabat mengatakan kunna nata'allamul ilma wal amala ma'an. Kami dulu belajar dari Nabi ilmu dan amal bersama. Mengapa mengapa pelajaran Karena dijelaskan oleh beliau apa itu penghalang untuk mencintai Allah. Penghalang untuk mencintai Allah di antaranya syirik. Apa? Syirik. Dari mana orang bisa jatuh kepada syirik? Dari dia lebih banyak mengenal makhluk daripada dia mengenal Allah. Kalau orang banyak mengenal makhluk dan akhirnya makhluk ini dikenal seperti dia mengenal siapa? belum lagi maksiat, dosa-dosa yang lain banyak rintangan. Semua ini merintangi kita untuk bagaimana kita mencintai Allah. Pengalaman semua. Sebenarnya sebenarnya dari maksiat dan kita dari maksiat ini menghalangi kita untuk menjadi hamba yang bisa berhikmat, mahabbah, mencintai kepada Allah. Wa innaha ta'ukul qalba an sayyidi ilallah. Maka ini semua adalah menghalangi hati manusia perjalanan dia menuju kepada Allah itu tidak mudah. Banyak sekali. Semua halangan-halangan ini sebenarnya pengen rusak hati kita. Maksiat ujung-ujungnya bagaimana hati kita lari kepada Beta ujung-ujungnya kita tidak menemukan ajaran untuk ketemu Allah. Kan begitu. Beta ini kan jadi kita tentang agama yang tidak ada di dalam tuntunan kan begitu kan? Berarti ngajari kita untuk tidak ketemu Allah kan begitu? Beta ya, itu kan seperti itu. Contoh misalnya ada orang mengajarkan kalau ingin marifat kepada Allah kita harus melalui empat tahapan. Tahapan syariat, kemudian tahapan toriko, tentu itu kan, kemudian tahapan apa lagi, marifah, kemudian tahapan hakikot. Ini caranya siapa mengajari seperti ini? Cara berita apa cara sunnah? Hah? Caranya cara beda apa cara sunnah? Jadi saya dulu, ya kita sebagai orang awam pakai ajaran Islam, terus ikut toriko, membuat cara dibuat oleh orang-orang ahli kebatinan. Kalau sudah itu mulai kita marifat, mulai mengenal kita sendiri, mengenal Allah itu siapa. Setelah itu hakikat. Hakikat itu berarti kita dan Allah sudah jadi satu. Artinya bisa mencintai Allah. Bisa nggak? Karena mencintai Allah itu beribadah. Jadi kalau sudah hakikat kan tidak beribadah lagi. Tidak kan? Berarti beda itu intinya menghalangi kita untuk bisa bertemu kepada Allah dengan cara yang benar. Memahami. Itu kalau di dalam iman. Kalau di dalam ibadah, bid'ah itu menjadikan kita tidak diterima oleh Allah. Kan begitu. Belum lagi maksiat. Maksiat ini menjadikan kita mundur tambah mundur tambah mundur antara ibadahnya kurang, puasanya kurang, baca bacaannya kurang, karena banyaknya maksiat. Intinya semua Syirik juga menjadikan orang tidak mencintai Allah, mencintai makhluk, menuju pada makhluk. Beta juga mengantarkan orang tidak sampai ke penuh beriman dengan Allah. Maksiat juga menjadikan orang menghambat untuk sampai kepada Betapa banyak semua. Ini menunjukkan masalah Watak kalau ada di toriko. Dan semua masalah ini menghalangi seorang hamba menuju kepada jalan Maka pada itu syadidah. Kata beliau Syekh Wahab, eh, Syekh Hadi, maka penghalang-penghalang ini adalah sedih, Sangat keras, sangat kuat. La ya'rusu min habatiha. Kata beliau tidak akan bisa selamat dari tali-tali penghalang ini. Tidak akan bisa selamat dari tali-tali يكن هذه ini, إلا الواحد بعد wahid kecuali hanya satu orang selamat rombongan lain tidak selamat baru lagi ada satu orang selamat rombongan lagi tidak selamat satu dibagi rombongan ayo ikhwan wa wa kalau hari ini kita menyaksikan secara nyata dalam hidup coba pak ada sebuah perjalanan ujian dan kita masuk di dalamnya. Kita masuk di dalam. Ya, kemudian kita lihat suruh lewat jembatan. Setiap lewat seratus rombongan yang selamat satu. Setiap lewat seratus rombongan, seribu rombongan yang selamat satu dan kita nonton. Dan kita akan masuk di situ kira-kira kita. Kira-kira kita Bisa Misalnya kita ini di sebuah arena, ya yang dikumpulkan semua kemudian kita ditunjukkan orang-orang yang disuruh lewat di sebuah jembatan lewat rombongan yang selamat satu setiap rombongan yang selamat satu dan kita juga akan lewat kira-kira pikiran kita ini kira-kira kita kita masih ingat istri kita masih ingat karena kita kekayaan kita rumah kita kehebatan kita, dunia kita masih ingat, kita pasti gini terus. Tapi mana nanti saya? Saya. Nah kita ini coba mata hati kita ini tiap Tiga kita buka, tinggal tonton kehidupan dunia. Ini akhirnya. Berapa orang-orang yang selalu bilang? Coba lihat bagaimana penampilan orang-orang muslim, orang-orang beriman. Seberapa yang menunjukkan hati kita. Kan bingung? Seberapa yang menunjukkan hati kita Terus kemudian kita tanya Saya ini masa yang menunjukkan atau yang memusingkan Harusnya itu. Karena kita masuk di dalamnya Kita masuk di dalam arena ini Tapi jangan aman-aman saja Ini kehidupan kita Kalau kita sekarang melihat kenyataan seperti ini Apa? Hanya orang-orang yang mau menggunakan akalnya, pikirannya Mau mengerti masalah Makanya orang yang cerdas lama kita dulu. Kalau sudah ada masalah yang menimpa di dalam hatinya, urusannya dia dengan Allah. Itu ditinggalkan semua urusan. Dia pakai pergi ke tempat yang sunyi, dia bertanya mengambil Ya Allah, kembalikan apa yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam hati saya. Yang saya sudah merasakan mulai cacat kembalikan. Itu nangis. Karena merasakan hidup ini mau apa? Apalagi kita sekarang lihat kenyataan. Bisa masalah di sini, masalah di situ, masalah. Cari orang yang kita bisa setuju, susah. Oh saya masuknya di mana? Ini harus pikir. Karena kita ini tidak dikecualikan. Ada nggak yang dikecualikan kita dari yang kita dipuji oleh Allah? Kan? Orang gila yang di jalan saja nggak dikecualikan, ya kan? Ada nggak manusia yang dikecualikan Irma dia ada neraka dan Ima dia ada surga Tidak ada kan? Orang yang gila di jalan itu Itu tidak kecuali dikecualikan Kalau tidak ada neraka, ada siapa? Apalagi kita yang siap-siap Orang yang gila saja masuk dalam ujian Irma dia di neraka, Irma dia di surga Irma dia di syafawah, Irma dia ahli sahabat Itu masuk Padahal berbeda. Gak bisa terima, gak bisa dinasihati, tidak bisa itu saja dengan kepada Allah sendiri. Dapat kita kita ini yang normal, sehat, tidak ada apa-apa, harus kita berpikir jauh. Apa yang disampaikan oleh beliau? Tidak akan bisa selamat dari tali-tali jeratan itu, kecuali satu orang dari sekian, satu orang lagi dari sekian. Ini sudah tua. Ini yang dinasihatkan oleh beliau. Kenapa masalahnya? Dari tadi disini Masalahnya karena kuatnya penghalang makarim surga dihiasi oleh Allah dengan yang tidak disukai oleh manusia ini menunjukkan penghalang dan neraka dihiasi oleh Allah dengan sahur menunjukkan penghalang penghalang kan? kemudian Jibril mengatakan Allah berkata kepada Jibril sekarang lihatlah di surga apa kata Jibril ya Allah hampir-hampir seluruh hamba masuk ke dalam Hampir-hampir tidak ada hukum yang masuk ke dalam surga. Masalah apa ini? Apa yang menjadikan masalah Jas pernikahan saya walau kita dengan nama Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kalimat yang disampaikan oleh beliau Syekh Abdul Hadi Wahdi rahimahullah taala. Para Ibu yang dirahmati oleh Allah dari sini kita mendapati kedudukan tentang masalah ini adalah masalah yang hak dan masalah yang besar. Bagaimana di dalam oleh beliau Allah sehingga menjadi terang kembali bagaimana cara kita untuk membaikan manusia. Dari mana kita akan memulai membangun agama kita yang benar? Apabila kita ingin menjadi orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Kemudian berikutnya beliau akan masuk pada masalah oh yaitu usul nabi satu di Islam itu. Beberapa kaidah yang Nabi Isa, kaidah yang tinggi faedah yang besar yang mahal di dalam masalah memperbaiki. Apa kaidah yang pokok sekali sehingga Allah Azza menjadikan masalah hati ini adalah masalah besar. Di antara kaidah yang menjadikan kekuatan bagi kita untuk memperbaiki hati. Diterangkan oleh beliau Al-Nasrul Usul yang pertama Kaidah yang di dalam kita memperbaiki hati adalah al-qalbu mawdi'u nawarillah Hati itu tempat Allah melihat hambanya. Tempat pokok Allah melihat hambanya itu yang dilihat apa? Lihat bagaimana Allah memilih Rasulullah SAW. Lihat bagaimana Allah memilih para sahabat-sahabat Nabi. Apa yang dilihat oleh Allah? Dalam riwayat apa? hatinya kan? Allah melihat hatinya seluruh manusia. Dan orang yang paling baik hatinya adalah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah pilih menjadi pemimpin para nabi. bukan berarti dipahami salah. Apa? Yang penting kan hatinya baik, dohirnya tidak baik, apa-apa. Bukan begitu. Kenapa? Karena kalau hati baik itu mesti dohirnya baik. Ya. Hati yang baik itu mesti dohirnya dohirnya baik. Tidak ada hati yang kufur dohirnya taat tekun kepada Allah juga. Hati yang baik mesti dohirnya baik. Jadi tidak ada orang bilang yang penting hatinya baik, yang luar tidak baik, tidak itu bahasa bahasa penipuan. Tapi kalau doanya baik, mesti hatinya baik. Kalau doanya kelihatan baik, belum tentu dibangun dengan hatinya yang baik. Tapi kalau hati itu baik, mesti doanya Mesti. Ini merupakan kaidah. Kaidah bagaimana memperbaiki keadaan. Karena di sini Allah menilai kalau hati seorang begitu baik, Allah akan tolong perbaiki semua keadaan. Yusrif lakum apa? Amalakum. Allah yang memperbaiki, Allah yang menolong. Sekarang ini termasuk dalam masalah kaidah pendidikan. Kaidah di dalam mendidik, mengajar. Kita mengajar, menginginkan orang-orang yang kita didik kita ajar jadi baik. Hah? Jadi baik kan? Dan yang paling kelihatan pada kita, pengennya kebanyakan secara hati baik atau secara dari baik yang segera pada pikiran kita. Cara dari baik kan, sholat tekun, punya adab, ya, suka baca Quran, zahir. Berapa banyak para pendidik ingin mengajarkan meraih hasil yang seperti ini. Yang sudah diusahakan, sudah diusahakan disuruh di Quran, ya kan? Usahakan. Suruh sholat, diatur, di masjid, ditungguin, kan begitu? Kan? Dibuatkan aturan, undang-undang, yang melanggar tidak sholat, didenda, begitu? Kan? Yang tidak baca Quran, didenda, dibuatkan aturan. Ketika dia dididik sementara itu dengan aturan dia ikut. Sampai di rumah, liburan, orang tuanya sakit hati. Ada ada dulu, oh, kamu nggak pergi ke masjid ada? Sudah capek loh bapak. Kita ini di pondok sudah kurang disuruh sholat terus. Loh, kamu kan sudah salah eh, saya apa? Bapak di rumah nggak pernah tak harus. Ya sekali-kali istirahat dong. Kita di pondok tiap hari baca Quran terus sampai capek. Ini biasa sampai habis. Ini menunjukkan keberhasilan dalam pendidikan apa tidak? Karena ini kamuflase, ya kan? Penipuan, iya, penipuan. Dan nah, kenapa coba? Apa jawabannya? Karena kebanyakan tidak dimulai dari mana? Dari hati. Sehingga menjadikan dia tidak ditolong oleh Allah untuk memperbaikan setiap generasi anak-anak didik para sahabat. Bagaimana Nabi mendidik pertama kepada anak yang belum baik Apa? Kepada Ibu Abbas. Apa? Ya Allah, ya Fadillah, ya Allah. Begitu kan? Wahai bulan, jagalah Allah, Allah menjaga. Ini pendidikan anak. Pendidikan anak, mari Allah. Bagaimana ketika Umar ketemu dengan Sufyan Nasawi bertanya kepada murid-muridnya, dia yang jawab. Begitu bertanya lagi, dia lagi yang jawab. Begitu bertanya lagi, dia lagi yang jawab. Begitu bertanya lagi, dia yang menjawab. Secara zahir, murid yang cerdas benda. Secara hati, murid yang cerdas kan? Nah, gimana? Gimana? datang nah, kepada saya saya mau belajar bahasa Arab bisa nggak dibantu saya jawab untuk apa belajar bahasa Arab itu ilmu wasilah bukan ilmu tujuan kamu belajar bahasa Arab tujuan apa untuk kamu melanjutkan memahami kitab Allah, memahami sunnah, dan mau mencari kebenaran dari kitab dan sunnah, mau dididik, dibimbing dengan turunan, belajar dan benar atau tidak? Wah, kalau dilanjutkan begitu saya tidak mau, saya tidak mau. Sama saja saya membantu kamu menjadi orang yang buruk. Banyak sekarang penuntut ilmu itu yang dipikir apa? Bagaimana saya pintar? Nanti saya belajar gini, gini, gini, gini, gini. Ini bukan pendidikan yang dimaksudkan di dalam Inilah kenyataan ibadah terjadi Maka disimpulkan oleh beliau asrarul mafil insan pun yang paling mulia di dalam hatinya, di dalam diri manusia adalah hatinya. Wahwa dari nadharillahi subhanahu. Maka hati itulah tempat Allah melihat hambanya. Al-maksusu bi asrafil atau yang al-iman wa Agama ini paling tinggi adalah ajaran tentang iman. Di mana benar ajaran tentang iman di dalam diri manusia? Di mana? Di mana? Ajaran iman itu ditaruh? Di dalam hati. Kalimat tauhid la ilaha illallah itu adalah asluhu fil qalb. Asalnya di dalam hati ini kalimat mulia. Maka kalau ajaran yang paling mulia, maka tempatnya otomatis tempatnya paling apa? Yang paling mulia. Bagaimana pendapat iya, kita. Makanya pada kajian yang dulu kita sudah sampaikan, sebelum Allah mendidikkan tauhid supaya masuk di dalam hati manusia, Allah menyuruh manusia untuk membersihkan hati. Karena itu tempat mulia, tempat iman itu tempat mulia. Kalau tadi mundur banyak mengatakan, kalau arusnya Allah di atas langit adalah Allah beristiwa di sana, maka hati manusia di mana itu tempat istiwanya nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Tempat ilmu di mana dia mengenal Allah. Maka kita harus tahu betul pantas nggak kita yang mendapatkan ilmu. Maka harus punya perhatian yang benar dengan hati kita. Fa'ala abdi ayyatama biqalbihi wa bi wal inabati ila ta'ala. Maka kalau demikian seorang hamba tidak tidak ada perkara yang paling besar dia usahakan, paling pentingkan di dalam hidupnya kecuali dia mementingkan hatinya dan berusaha dia menghiasi di dalam dirinya untuk menjadi hamba yang mau kembali kepada Allah, mau tobat, mau menuju kepada Allah Taala. Wajutahiruhu, wajutahiruhu min kulli ma yaqrabuhu Allah Taala dan dia berusaha menjadi orang yang membersihkan apa-apa yang menodai yang tidak disukai oleh Allah Jalla di dalam hatinya. Bukan berarti di sini menghalangi kita untuk berhias yang baik dan baik Karena perhiasan yang paling tinggi yang harus kita hiaskan adalah di hati kita. Hamba yang selalu mau kembali kepada Allah. Hamba yang selalu mau menuju kepada Allah. Fa'inna zinata dhari yang dohir kita si bagusnya kayak apapun. Sholat kita kerjakan dohir, puasa kita kerjakan dohir, baca Quran kita kerjakan dohir dan seterusnya, tapi tidak ada yang kepentingan hati. berapa. Lihat sholat orang munafik dia Lihat bahasa Qurannya orang-orang yang hatinya tidak tergabung dengan ayat-ayat Allah tidak ada yang Kata siapa? Eh, baju yang rusak, baju yang sudah kuno, yang tidak bisa berdiri apa-apa di dalam hati. Itu karena hati tidak ditanamkan, dihiasi, diperbaiki dengan hati. Ini masalah yang pertama. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Ya Bani Adam, Fakkan anzalna alaikum libasa. Wahai Bani Adam, aku telah kejelekan kalian mewarisi dan itu merupakan pakaian kebesaran kalian. Kemudian Allah mengatakan wa libasu taqwa dzalika kafir Dan pakaian takwa itulah yang lebih Maka di sini Allah menyebutkan di mana pakaian takwa? Pakaian takwa adalah di dalam hati manusia. Kemudian disebutkan oleh beliau di dalam penjelasan ini, "Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala libas dan pakaian yang kedua adalah pakaian yang ada di dalam hati. Yang merupakan pada Allah yang ada di dalam hati. Walakin yujamilul abda wa yasura. Pakaian takwa yang ada di dalam hati inilah yang menjadikan hamba itu indah dan menutupi kejelekan-kejelekan hamba. pada zaraan anhu dan libasu in kasafara Allah bil Sebagaimana kalau pakaian di luar dicopot, maka semua aurat yang doir terlihat. Kalau pakaian hati takwa yang ada di dalam hati marifat kepada Allah itu dicopot, maka kejelekan hati keluar semua. Auratnya hati keluar semua. Apa? Ikuti hawa nafsu. Hidup memperluaskan setan itu kan kejelekan-kejelekan yang ada di dalam. Kalau pakaian hati sudah tertutup, terbongkar semua. Dan inilah sebagaimana diterangkan dalam sebuah sair tidak marra lam yara min thiyaba min al-tuqa dia uryanan wa in kana kata beliau kalau seseorang dia tidak mau memakai pakaian dari pakaian takwa pakaian badan tidak dia urusi maka dia akan berubah menjadi orang telanjang walaupun dia berpakaian betapa banyak orang-orang yang berpakaian bagus kejelekannya ditahu banyak orang kan suka dolir, suka rukul, suka mencuri, suka ini itu kan menunjukkan kebukaannya kan itu menunjukkan karena tidak punya pakaian yang ada di dalam betapa banyak mungkin pakaian yang di luar adalah sederhana tidak menunjukkan pakaian yang bagus biasa sederhana bersih tapi pakaian hatinya ada dikenal di dalam kan itu karena dibahas yang ada di dalam Wahai libas mar'i qa'at karena itu kalau ada seseorang di malam hari mimpi dilihat dia terbuka kejelekannya di dalam mimpi dilihat dia terbuka kejelekannya itu menunjukkan rusaknya agama jadi kalau terbuka kejelekannya di dalam mimpi itu menunjukkan fasadnya agama sebagaimana dalam sebuah saya diikuti oleh beliau ini kan aram man la ayat alamu wa saya melihat sungguh orang yang tidak punya sifat malu di mana lagi? Tidak ada terlihat. Dan sungguh saya melihat orang yang tidak punya sifat malu dan tidak punya sifat amanah di mana lagi? Di dalam di tengah-tengah manusia saya melihat dia itu kuliahan apa? Telanjang. Orang yang sudah tidak punya Seperti ini kerana Allah Allah di Islam Islam أيها الإخوان والأخوات kaum muslimin bahwa ibu yang dirahmati oleh Allah beliau menasihatkan bertakwalah kalian kepada Allah bertakwalah kalian kepada Allah di dalam memperbaiki hati Fa'innahu ma yanfa'u ma'a saja karena sesungguhnya tidak ada manfaat dalam hidup kita dari urusan hati salahun dohir baiknya dohir itu tidak memberi nilai kalau hati kita rusak Qala Allah kita ini pantas yang dilihat oleh Allah menjadi hati yang dicintai oleh Allah. Seorang melihat. Ini yang pertama. Kita kembalikan nasihat kita agar kita bisa memperbaiki hati kita. Kaidah yang harus kita kembali tanamkan. Hati itu adalah tempat di mana kita dilihat oleh Allah Subhanahu Tempat di mana Allah mengukur hambanya ini hamba yang baik atau yang buruk, hamba yang dinilai atau tidak, sebagaimana yang terakhir saya sampaikan benar dan hadis Nabi orang sepanjang masanya dia beramal baik tinggal sejengkal dia beramal baik kemudian dia mati menjadi ahli ada orang sepanjang hidupnya beramal jelek tinggal sejengkal dia meninggal mengamalkan baik kemudian dia mati menjadi ahli di mana dia mati apa yang mereka? Kenapa? Disebutkan dalam ayat yang lain, sepanjang masa dia beramal baik itu adalah yang nampak pada manusia. Tapi di hadapan Allah tidak ada karena hatinya pasal. Sepanjang masa dia beramal jelek, itu yang nampak pada manusia. Bisa jadi di hadapan Allah dinilai baik karena dia masih dalam. Allah dalam hidupnya, ditunjukkan aslinya, baiknya hatinya. Akhirnya dia berubah. Inilah kita berada di sana, apa di bapak kaum sendiri. Satu bangunnya manusia kita tidak tahu. Kadang-kadang kita kaget melihat orang dolinya tadinya begini, menjadi jadi begini, tadinya begini, loh kenapa bisa begini? Kita tidak bisa. Semua itu kembali kepada pertolongan Allah dan ukuran yang paling pokok Ini insya Allah yang kita selesaikan pada kajian kita pada kajian yang pertama. Ada pun dari ada sedikit pertanyaan tentang masalah hati Kalau karena dari dalam hadis yang disebut sebagai daging secara jasa itu hati atau jantung antara dalam pembahasan ini hati atau jantung sebenarnya yang